taala. Kita masih diberikan nikmat yang sangat banyak, ya, nikmat yang khusus, nikmat keimanan, keislaman dan Allah mudahkan langkah kita untuk menuju masjid dalam rangka mengerjakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kiamat. E, seperti biasa subuh Senin kita membaca kitab tentang karakteristik, karakteristik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karakter dari segi akhlak dan karakter dari segi fisik dan hal-hal yang berkaitan dengan tubuh beliau atau zat beliau. Kita masih di bab ke-7 tentang celak ya. hadis-hadis yang berkaitan tentang celak yang dipakai oleh Rasulullah SAW atau anjuran bercelak baik dari perintah nabi ataupun nabi sendiri yang mempraktekkan demikian eh, kita ulang tentang faidah dari bercelak yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Nah, sebelumnya celak bahasa Arabnya adalah kuhlun. Kuhul pakai ha, bukan pakai ha. Kalau kahal itu usia tua, kahal. Kalau kuhul ha kafnya domah itu celak. Tapi kalau kahlun itu usia 31 sampai 40 itu kahal. Beda dengan kuhlun pakai ha domah kafnya. E, celak itu banyak jenisnya. Tapi yang terbaik adalah celak yang disebut dari batu yang bernama ismid. Ismid pakai dal. Hamzah, fin, mim dal, ismid. Ya, itu jenis bebatuan. Warnanya hitam tapi sedikit condong berwarna merah, agak hitam ke merah merahan Ya. Kalau pian pernah umroh, itu batunya mereka perlihatkan. Jadi di toko-toko Arab itu, toko-toko celak atau tumbuh-tumbuhan, itu batunya yang masih batu mereka tampaikan. Nah, kemudian baru ada yang bungkus kecil sudah ditumbuk. Nah, itu namanya ismit. Ya. Dan ada faidah satu faidah yang ulun baca disebutkan di Tufatul Ahwadi syarah uh, Jami at tirmidhi bahwasanya kualitas ismit atau celak paling baik, paling bagus itu dari kota Asbihan. Sekarang di negeri Iran. Masuk wilayah Iran, Asfihan atau Asbihan. Itu ajwad kualitas paling bagus celaknya berasal dari Asbihan. Salah satu kota di Iran. Disebutkan di Zadul Ma'ad ya, tentang kitab tentang sirah Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang tulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa uh, keistimewaan atau faidah dari bercelak. Yang pertama, beliau menyebutkan bercelak dapat menjaga kesehatan mata. Celak dapat menjaga kesehatan mata. Kemudian menguatkan cahaya untuk melihat cahaya mata, kan mata punya cahaya sehingga lebih jelas ketika melihat. Menguatkan cahaya untuk melihat, kemudian mencerahkan mata, membuat mata bikin cerah. Kemudian membersihkan kotoran-kotoran di mata dan mengeluarkannya membersihkan kotoran di mata dan mengeluarkannya di beberapa jenis celak nah terdapat celak yang dipakai untuk berhias membuat wajah seseorang lebih indah ya dan juga celak ini bagus juga digunakan sebelum tidur sebelum guring. Biar becelak. Mungkin kada terbiasa ya. Kada terbiasa amalkan di rumah hendak guring pakai celak. Hendak guring pakai celak. Kalau sudah terbiasa bisa pian bawa sholat bawa keluar rumah. Pada saat tidur terdapat faidah yang lain. Kata Al-Imam Ibnu e, celak membuat tenang dari gerakan-gerakan yang membahayakan. Kemudian membantu kondisi asli mata. Membantu kondisi asli mata. Di sini ada 6 hadis apa 5 hadis kita habisakan. Karena hadisnya banyak yang sama ya, tapi dari jalur yang lain, dari sahabat ini, dari sahabat ini. Teks isinya banyak yang sama. Kita habiskan satu pertemuan. Hadis yang pertama Qala Abu Isa At-Tirmidzi haddatsana Muhammad Ibnu Humaidin Ar-Razi qala haddatsana Abu Dawud At-Tayalisi an Abbad ibnu Mansur an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iktahilu bil ithmid fa innahu yajlul basar wa yunbitu sya'ra Kata Al-Imam at tirmidhi menceritakan kepada kami Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Kata Al-Imam al zahabi di Syiar A'lamin Nubala, Muhammad bin Humaid Ar-Razi Ibnu Hayyan. Muhammad bin Humaid bin Hayyan. Al-Allamah yang sangat alim. Al ya, Al-Allamatu yang sangat alim. Jadi beda antara al-alim dengan al-allamah. Kalau al-alim orang yang berilmu. Kalau al-allamah ada penekanan tambahan. Sigot mubalaghah yang menunjukkan sangat. Al-allamah berarti sangat alim. Yang menyebutkan orang ini alim atau kada ya para ulama ya, bukan orang awam. <laughs> Jadi yang menggelari ini seorang hafiz, seorang hadis, seorang mufassir seorang yang sangat alim, para ulama, karena mereka tahu bukan orang awam ya. Walaupun se-Indonesia menyebutkan misalnya beliau orang yang sangat alim, tapi yang menilai orang awam belum bisa diterima. Yang menyebutkan gelar ini sangat alim, ini seorang hadi ahli hadis itu para ulama, karena mereka tahu keilmuan orang ini, bukan orang awam. Al-Hafizul Kabir, seorang yang bergelar Al-Hafiz yang besar Kemudian kunyah beliau Abu Abdullah Ar-Razi. Abu Abdullah Ar-Razi. Di antara guru beliau Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Kemudian murid beliau di antaranya Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya. Kemudian qala beliau mengatakan haddatsana Abu Dawud at thayalisi Menceritakan kepada kami Abu Dawud at thayalisi Abu Dawud atau Yalisi nama asli beliau Sulaiman bin Dawud. Abu Dawud Sulaiman bin Dawud atau Yalisi. Beliau seorang Al-Hafizul Kabir, hafiz yang besar, kemudian Sahibul Musnad, pengarang kitab Musnad. Pengarang kitab Musnad. Musnad tartib hadisnya per sahabat. Misalnya Abu Hurairah, maka disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, Abu Hurairah entah tentang akidah, tentang fikih, tentang jihad, tentang akhlak. Jadi e, disebutkan per sahabat bukan per judul. Sahabat Abu Hurairah misalnya berapa ribu hadis beliau disebutkan semuanya. Tercampur entah bab tentang ini, tentang itu, ya. Jadi Musnad itu kitab yang ditulis pengarangnya berdasarkan persahabat, hadis persahabat bukan perbab fikih tidak. Itu sunan. Kalau perbab fikih itu namanya kitab sunan. Ini musnad. Dan beliau termasuk uh, seorang imam yang sangat kuat hafalan beliau. Nah, disebutkan di kitab yang sama, Syiar Alamin Nubala, Umar bin Syabah mengatakan, Katabu an Abi Dawud bi asbihan arba'ina alf Fahadithin wa laysa kana ma'ahu kitab. Jadi ulama Bahari sangat terkenal banyak hafalannya sangat sangat kuat. Nah, disebutkan di Sirah al Nubala, mereka maksudnya mereka murid-muridnya Imam Abu Dawud atau Yalisi, mereka menulis hadis dari Abu Dawud atau Yalisi di Asbihan, di kota Asbihan, 40 ribu hadis dan tidaklah beliau mempunyai buku ketika meriwayatkan. Maksudnya beliau meriwayatkan hadis di kota Asbihan sebanyak 40 ribu hadis tanpa melihat buku, mengandalkan hafalan. Nah, jadi cocok aja beliau ini bergelar al hafidh yang hafal 100 ribu hadis beserta sanatnya. Dan juga beliau menyebutkan tentang banyaknya guru beliau. tu an alfi syaikhin. Disebutkan di Sir Alamin Nubala, beliau menulis hadis dari seribu syekh. <laughs> kita mungkin lima, enam ya. Kadang kan banyak guru kita. Zaman dulu eh, zaman tabi'in, zaman tabi' tabi'in, itu generasi emasnya para ulama, generasinya emas para ulama. Banyak tersebar kitab-kitab. Banyak tersebar para ulama di seluruh penjuru negeri ya. Sehingga gurunya pun juga sangat sangat banyak. Seperti Imam uh, Sufyan Ats-Tsauri. Kalau kada khilaf, kalau kada 600 syekh atau 400 syekh, sangat banyak. Itu menunjukkan beliau suka rihlah, suka safar ya untuk mengambil hadis. Kemudian eh, masih ada satu lagi yang ulun tulis berkata Al-Imam Al-Ajli Abu Dawud thiqah Imam Abu Dawud orang yang thiqah kathirul hifzi banyak hafalan tu ilaihi saya safar menuju ke beliau fa asabtuhu mata qabla qudumi biyaumin kata Al-Imam Ajli beliau ini Abu Dawud ini seorang yang thiqah banyak hafalannya dan saya pun rihlah safar untuk menuju bertemu dan mengambil ilmu dari beliau. Ternyata setelah sampai saya menemukan beliau telah meninggal. Telah meninggal sebelum datangnya saya sehari. Isidin datang, ternyata satu hari sebelumnya sudah sudah meninggal. Penyesalan yang luar biasa. Disebutkan ulun pernah membaca di Ma'alim Tariq Tolibil Ilmi Ma'alim Tariq Talibul Ilmi karangan Syekh Abdul Aziz As-Sadhan tentang cara-cara menuntut ilmu. Para ulama zaman dulu ya saking mereka semangat sekali menuntut ilmu, safar kemana mana Tapi ketika datang hendak safar, ternyata syekhnya sudah dikubur. Aduh, sedih benar. Ada yang sakratul maut syekhnya, nggak bisa mengambil jadinya. Ada yang sakit, ada yang sudah meninggal dan macam-macam. Karena zaman dulu nggak ada alat komunikasi ya. Jadi kada tahu. Pas safar ternyata gurunya sudah dipatak di dalam tanah. Sangat menyesal. Kenapa kada dulu aja safarnya sehingga bisa mengambil ilmu dari dari beliau-beliau ini. Kemudian Imam Abu Daud atau Yalisi mengambil dari An Abbad bin Mansur. An Abbad bin Mansur. Abbad bin Mansur al-Imam al-Qadi, seorang imam, seorang qadi. Qadi itu hakim yang ditunjuk oleh pemerintah memutuskan perkara. Misalnya orang ini berzina dan dia mengaku, ya, maka dia memutuskan. Kalau dia memutuskan misalnya dirajam, maka harus dilaksanakan fatwanya. Beda dengan mufti. Mufti tidak ditunjuk oleh pemerintah. Ya. Bisa siapapun bisa berfatwa selama dia punya punya ilmu. Dan fatwa dia tidak terikat. Tidak mesti harus dilaksanakan, tidak. Beda dengan hakim. Kodi ya seorang hakim, maka harus dilaksanakan. Dari Abbad bin Mansur, seorang imam, seorang hakim e, meninggal pada tahun 152 Hijriah, ulama abad kedua. An Ikrimah dari Ikrimah. Ikrimah di sini Ikrimah itu ada dua. Ada Ikrimah seorang sahabat dan Ikrimah seorang tabi'in. Ikrimah seorang sahabat itu anaknya Abu Jahal penulis wahyu. Kalau Ikrimah di sini adalah Maula Ibnu Abbas, budak yang dibebaskan oleh Ibnu Abbas dan dia ahli tafsir. Ahli tafsir. Kalau pian baca kitab Syah, uh, eh, tafsir Syekh Sa'di, tafsir Ibnu Katsir, itu menyebutkan banyak pendapat Ikrimah. Karena Ikrimah gurunya adalah Ibnu Ibnu Abbas, ahli tafsir. Jadi beliau banyak meriwayatkan tafsir-tafsir hadis dari Ibnu Abbas dari Ikrimah dan beliau orang asalnya orang barbar. Itu negara apa yuk? <laughs> al disebutkan di Imam uh, eh, Az-Zahabi di Syiar Alamin Nubala. Al-Barbab Al-Barbar Al-Barbariyul asal. Asalnya orang barbar. Kemudian Safar. Ikrimah eh, disebutkan di Syiar Alamin Nubala, Al-Allamah, Al-Hafiz Al-Mufassir. Seorang yang sangat alim bergelar Al-Hafidh dan mufassir ahli tafsir. Kunyah beliau Abu Abdullah Al-Qurashi, Maulahum Al-Madani Al-Barbariyul Asal. Nah, asal beliau orang Barbar. Selain berguru kepada sahabat Ibnu Abbas, banyak juga dengan sahabat yang lain. Seperti kepada Ibunda Aisyah, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Abdullah bin Amr dan banyak sahabat yang lain. Sehingga beliau termasuk kategori tabi'in kabir, tabi'in kabir, tabi'in senior yang banyak meriwayatkan dari banyak sahabat. Dari Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas, habrul ummah ulama umat ini faqihul asri, imam tafsir Abdul Abbas. Jadi kunyah beliau Abdul Abbas. Abbas, Abdul Abbas. Karena beliau punya anak namanya Abbas. Eh, dan beliau Ibnu Abbas ya bersahabat dengan Nabi saw. alaihi wasallam cuma salasi nasyahron 30 bulan. 30 bulan. Berarti sekitar 2 tahun setengah ya, 2 tahun setengah. Tidak banyak ya. Makanya beliau di samping beliau langsung meriwayatkan hadis dari Nabi, beliau juga dari dari perantara, dari dari perantara entah dari sahabat yang lain, entah dari Umar bin Khattab atau dari sahabat-sahabat yang lain. Karena beliau bersahabat cuma sebentar, dua tahun setengah saja. Dan beliau lahir sebelum berhijrah kurang lebih tiga tahun. Sebelum hijrahnya Nabi dari eh, Mekah ke Madinah, sebelum tiga tahun, maka Ibnu Abbas lahir. Kemudian kata Nabi saw. Alaihi beliau mengatakan, iktahilu bil ismit fa innahu yajlul basar wa yunbitu sya'ra. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, e, iktahilu bil ismit, bercelaklah dengan menggunakan ismit. Ismit batu ya, batu-batuan. Bercelaklah dengan memakai ismit, maka sesungguhnya bercelak dengan memakai ismit yajlul basar, menajamkan pandangan. Di sini apa terjemahnya? Menjernihkan pandangan. Men dapat menjernihkan pandangan dan dapat menumbuhkan bulu. Maksudnya bulu bulu mata. Jadi memperindah bulu mata, membuat bulu mata lentik dengan sebab dicelak. Nah, sampai di sini ya Rasul mengatakan bercelaklah dengan ismit, maka sesungguhnya bercelak dengan ismit menjernihkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Ini sampai di sini disahihkan oleh Syekh Albani. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani. Adapun perkataan Ibnu Abbas, wa za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulatun yaktahilu minha kulla lailatin thalathatan fi hadhihi wa thalathatan fi hadhihi. Wa za'ama dan Ibnu Abbas berkata. Jadi za'ama bukan artinya mengira. Kalau diterjemah di sini artinya mengira. Tapi kalau kata Syekh Abdul Razak di halaman yang berikutnya, zama di sini artinya kola berkata, bukan mengira. Eh, Ibnu Abbas berkata bahwasanya bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memiliki alat celak khusus yang beliau gunakan setiap malam. Kata Ibnu Abbas, Nabi punya alat celak khusus yang beliau gunakan setiap malam tiga celak. Maksudnya tiga kali oles. Di sini maksudnya tiga kali oles di sebelah kanan dan tiga kali oles di sini maksudnya di sebelah kiri. Intinya Rasulullah SAW setiap malam mengoleskan tiga sebelah kanan, tiga sebelah kiri. Tapi perkataan Ibnu Abbas ini didoaifkan oleh Syekh Albani. Dhaifun jiddan lagi, sangat lemah. Dhaifun jiddan sangat sangat lemah. Langsung hadis berikutnya. Eh, hadis yang kelima puluh. Berkata Imam Tirmidzi haddatsana Abdullah bin As-Sabbah Al-Hashimi al basriyu qala haddatsana Ubaidullah bin Musa, qala haddatsana Israel an Abbad bin Mansur. Ha Nah, kalau pian buka ada kitabnya hak. Hak di sini maksudnya tahwilus sanad. Tahwilus sanad, perpindahan sanad. Jadi ada istilah tahwilus sanad atau tahwilul isnad. Itu memindahkan sanad. Nanti ketemunya di rawi yang di atas. Coba ulun baca. Wa haddatsana Ali bin Hujrin qala haddatsana Yazid bin Harun qala haddatsana Abbad bin Mansur. Nah, jadi di teks hadis ini ada dua sanad yang mana sanad ini bercabangnya dari Abad bin Mansur. Dari Abad bin Mansur. Abad bin Mansur dari Ikrimah, Ikrimah dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas dari Rasulullah. Dari Abad bin Mansur itu bercabang, cabang dua. Ya. Yang pertama diambil dari Yazid bin Harun, yang kedua diambil oleh Israel, Israel bin Yunus jadi itu namanya istahwilus sanad. Jadi kada perlu lagi hadis yang sama disebutkan kada karena sanadnya sama. Sanadnya sama. An Ikrimah dari Ikrimah, An Ibni Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktahilu qabla an yanama bil ithmit thalathan fi kulli ainin." Wa qala Yazid bin Harun fi hadisih inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhul muk kana lahu mukhulatun yaktahilu minha indan naumi salasan fi kulli ainin. Kita baca. Kata Imam Tirmizi menceritakan kepada kami Abdullah bin As-Sabbah Al-Hashimi Al-Basri. Abdullah bin As-Sabbah Al-Hashimi Al-Basri disebutkan di Sirah Alamin Nubala. Mana nih? Hilangan. Ah, ada di sini. Kita lewati aja. Kayaknya ulun kelewatan ini. Haddatsana Abdullah bin as sabbah Al-Hashimi Al-Basri menceritakan kepada kami Abdullah bin Sabbah Al-Hashimi Al-Basri Akhbarona menceritakan kepada kami Ubaidullah ibnu Musa. Ubaidullah ibnu Musa. Ada sekalinya ya Allah. Eh. Jadi Abdullah bin as hashimi kata Imam Az-Zahabi, seorang imam, seorang yang bergelar al-Hafiz al siqah seorang yang Thiqah, Kunyah beliau Abu Muhammad al-Hashimi maulahum al-Basriyu al-Attar. Al-Attar secara bahasa artinya tukang minyak wangi. al abtar Abtar ya, tukang minyak wangi. Nah, beliau eh, Abdullah bin as sobbah ini adalah gurunya para imam Kutubus Sittah kecuali Ibnu Majah. Kecuali Ibnu Majah. Menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa. Ubaidullah bin Musa seorang imam, seorang hafiz, seorang al-abid ahli ibadah. Kemudian menceritakan kepada kami Israel bin Yunus. Israel bin Yunus Jadi nama orang Israel bin Yunus. Israel bin Yunus bin Is bin Abu Ishaq As-Sabi'i. Ya, seorang al hafidh seorang imam, seorang yang bergelar Al-Hujjah. Abu Yunus Amr bin Abdullah. Abu Ishaq Amr bin Abdullah al hafidh Al-Imam Al-Hujjah Abu Yunus. Kemudian An Abbad bin Mansur dari Abbad bin Mansur sudah terdahulu. Nah, kemudian Tahak Tahwilus Sanad. Kalau pian buk, ada bukunya, ada tulis cuma hak. Maksudnya itu rumus, artinya adalah tahwilul isnad. Perpindahan sanad. Sanadnya sumbernya dari Abbad bin Mansur. Abbad bin Mansur ada dua di sini muridnya Israil dan Yazid bin Harun. Jadi dua-dua dua jalur ini sama-sama diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Ali bin Hujr qala haddatsana beliau mengatakan menceritakan kepada kami Yazid bin Harun qala haddatsana beliau mengatakan menceritakan kepada kami Abbad bin Mansur dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya bercelak dengan ismit batu ismit sebelum tidur tiga olesan di setiap mata. Jadi tiga kali e, tiga kali berturut-turut di setiap mata. Kemudian Yazid bin Harun berkata dalam hadis riwayatnya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki alat celak khusus yang beliau gunakan untuk bercelak sebelum tidur yaitu tiga olesan pada setiap mata. Nah, kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak. Semoga sempat ya. Karena hadisnya banyak yang sama, jadi kita habiskan saja. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bercelak dengan menggunakan ismit. Dengan menggunakan ismit. Ismit banyak aja di di Arab Saudi, Bang Lahul kada tahu di sini. <laughs> Di akhir pembahasan, Syekh Abdul Razak mengatakan takut ya kalau yang jualan itu ternyata bercampur kata Sidin, kata kata Syekh Abdul Razak bisa bercampur dengan timah atau kotoran-kotoran yang lain. Ya. Di sini nanti disebutkan di akhir pembahasan. Mungkin itu yang menyebabkan kita wani nukar di pasar ya, takut bercampur. Karena ini mata ya, sudah mata rusak atau buta, kada kadang lagi pian melihat keindahan dunia. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bercelak dengan menggunakan ismit dan menyebutkan dua manfaat. Yang pertama, sesungguhnya ismit, celak yang terbuat dari batu ismit mempertajam pandangan, mempertajam pandangan. Yang kedua, menumbuhkan bulu mata. Bulu mata dari mulai tumbuhnya, panjangnya dan bertambahnya adalah sebagai pelindung mata. Jadi semakin panjang bulu mata seseorang maka semakin melindungi mata. Semakin melindungi mata. Sebagai pelindung mata dan menjaga dari tanah dan debu serta memperindah mata dan manfaat lainnya. Jadi bulu mata lentik itu bagus ya panjang. Selain dia menjaga mata, kemudian dia memperindah mata. Kan bidadari terkenal dengan bulu matanya yang yang lentik. Hmm, Insyaallah. Itu menunjukkan keindahan. Pokoknya apa yang ada di diri bidadari itu menunjukkan keindahan. Sesungguhnya di antara nikmat Allah adalah dia jadikan kelopak matanya selalu berwarna merah karena hal tersebut memberikan manfaat yang besar bagi mata yaitu menjaga kebersihan dan menjaga dari dari penyakit ya. Itu manfaat dua manfaat yang disebutkan di hadis ini dari bercelak yang pertama mempertajam pandangan, yang kedua menumbuhkan bulu bulu mata. Nah, di sini Ibnu Abbas mengatakan wazama. Zama secara bahasa artinya mengira. Tapi kata Syekh Abdul Razak, zama di sini artinya adalah berkata, bukan bukan mengira. Kemudian dalam riwayat yang lain, kan Nabi tiga-tiga itu menunjukkan ganjil. Nah, secara umum dalam riwayat yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ya untuk bercelak dengan jumlah ganjil. Dengan jumlah ganjil. Karena ada hadis yang umum yang memerintahkan untuk mengerjakan sesuatu yang ganjil. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Innallaha witrun yuhibbul witra." Sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Nah, kalau bercelak kalau ganjil kan bisa satu ataupun tiga. Mengamalkan hadis-hadis ini. Kata Syekh Abdul Razak, ini sifatnya adalah umum. Maksudnya hal apapun kalau kita bisa ganjil maka gunakanlah atau amalkanlah perkara yang yang ganjil. Sedangkan yang khusus dalam hadis ini teks tentang khusus pengkhususan ganjil ketika bercelak ada di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Rasulullah SAW bersabda Idzak tahal ahadukum falyaktahil witron. Jika salah seorang di antara kalian bercelak, hendaklah bercelak dengan jumlah yang ganjil. Di hadis yang yang lain. Para ulama menyebutkan tentang jumlah ganjil dalam bercelak. Maka ada dua cara. Bagaimana caranya bercelak dengan olesan yang ganjil? Ada dua cara kata para ulama. Yang pertama, tiga sebelah kanan, tiga sebelah kiri. Cara yang kedua, mata kanan tiga kali, mata kiri dua kali. Jadinya lima. Jadi caranya kayak ini. Satu mata kanan, kemudian yang satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi sebelah kanan paling banyak porsinya, tiga kali. Ulun ulang, satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi sebelah kanan tiga, sebelah kiri dua, ganjil. Kita mengutamakan sebelah sebelah kanan. Itu acaranya ada dua ya. Bisa tiga tiga, tiga kanan, tiga kiri, normal satu dua tiga, satu dua tiga. Atau cara kedua sebelah kanan satu dua tiga empat lima. Itu cara yang yang ganjil disebutkan oleh para para ulama. Habiskanlah. Hadis yang ke-51 Haddatsana Ahmad ibnu Mani Ahmad bin Mani menceritakan kepada kami kata Imam Tirmidhi dia mengatakan Muhammad bin Yazid bercerita kepada kami dari Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Al-Munkadir dari Jabir yaitu Abdullah Jabir bin Abdullah maksudnya dia mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda hendaknya kalian menggunakan ismit ketika akan tidur jadi jenis celak itu banyak. Tapi celak yang terbaik adalah dari jenis ismit. Itu banyak aja di Arab Saudi. <laughs> Kalau di sini dulu enggak tahu. Kenapa ismit? Kemudian di sini ada secara pengkhususan in dan naum ketika tidur, ketika tidur. Karena menggunakan celak ismit ketika tidur itu yajulul basar wayun bitu sya'ra, mempertajam pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Adapun hadis sebelumnya itu umum, Hadisnya umum ini secara khusus ketika tidur. Hadis yang dikeluarkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis yang berikutnya tanggung. Hadis yang ke-52. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Bishr ibnu al-Mufassal ibnu al-Mufaddal an Abdullah bin Utsman ibnu Khusaim An Sa'id ibnu Jubair an ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna khairu akhalikumul ismit yajlul basar wa yunbitu sya'ra eh, intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya celak yang terbaik di antara kalian adalah jenis ismit jenis ismit karena bercelak dengan jenis ismit mempertajam pandangan dan menumbuhkan bulu bulu mata. Sama dengan hadis yang sebelumnya. Tapi ini dari sahabat Abdullah bin bin Abbas. Hadis yang berikutnya yang terakhir dari sahabat Abdullah bin bin Umar. Kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil ifmit fa innahu yajlul basar wa yanbitu sya'ra." Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang lain Abdullah bin Umar, eh, gunakanlah celak dari jenis ifmit. Karena celak dari jenis ismit memperjenih pandangan dan menumbuhkan bulu bulu mata. Sama dengan hadis yang sebelumnya tadi tapi dari sahabat Abdullah bin Umar. Nah, pelajaran penting terakhir dari Syekh Abdul Razak dari hasil penelitian kedokteran ilmiah modern bahwa sebagian ismit di pasaran ada yang tidak murni. Ini ini sidin yang orang Arab lah. Artinya sidin uh, walau alam apakah beliau ini penelitiannya di pasar-pasar Arab Saudi, apakah di luar itu ya. Yang intinya beliau mengatakan dari hasil penelitian kedokteran ilmiah modern bahwasanya sebagian ismit di pasaran ada yang tidak murni. Ditemukan celak tersebut dicampur dengan rosos dengan timah. Ngeri ya. Dicampur <laughs> lawan lawan timah yang ditumbuk halus atau terdapat kontaminan, maksudnya kotoran yang lainnya. Seperti besi ya, kalau dipanaskan, itu kan ada kotoran-kotorannya. Ya, seperti itu. Dalam kasus seperti ini, ismit pasaran tersebut malah membahayakan dan tidak bermanfaat kalau itu bercampur dengan yang lain. Bahkan bisa membahayakan. Oleh sebab itu, setiap orang mencari ismit yang berkualitas bagus, yang lebih menentam, menenteramkan untuk keselamatan. Ini kita hati-hati juga kalau menukar celak. Ya. Kalau kita tahu orang ini siqah, ya bisa dipercaya kata-katanya, maka bisa pian pian pakai. Kalau hendak aman, nitip orang umroh misalnya. <laughs> Itu kan jelas ya, batunya ditampaikan sama dia. Itu kalau kita ingin ingin selamat. Wallahu a'lam bishawab. Intinya termasuk perkara sunnah adalah menggunakan celak. Selain celak itu adalah sunnah yang Rasulullah SAW menggunakan sendiri, ternyata banyak Rasul sebutkan secara khusus mempunyai keistimewaan. Di antaranya mempertajam pandangan dan memperpanjang bulu mata. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini selesai kita tentang bab tilak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab yang ke ke-8 yang berikutnya tentang pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulang sampaikan. Eh, semoga bermanfaat. Ya, semoga kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan semoga menambahkan keimanan kita kepada Allah dan semoga menambahkan uh, kegia, uh, motivasi kita atau semangat kita dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin.